Dan banyak kejadian yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara sesusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di saat Nabi mulai bisa berjalan dan sebagainya, selalu bercerita kepada ibunya sesuatu yang aneh yang dilihatkan. Sesaat mendapatkan salam, sesaat mendapat salam dari pepohonan, sesaat melihat saya itu kalau main dengan Muhammad, saya tidak pernah susah mi. Kenapa? Karena tidak pernah kena panas. Jadi Sayyidina Muhammad itu tidak pernah kena terik matahari. Jadi kalau berjalan di payung mendung. Ini waktu masa kecil. Dan itu diceritakan oleh anak susu daripada Sayyidah Halimah Sa'diyah yang menyusu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ini adalah awal daripada kebahagiaan yang diterima oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah hingga akhirnya Sayyidah Halimah Sa'diyah adalah uh, masuk Islam bersama keluarga bersama suami dan anak-anaknya. Pada ada suatu ketika setelah Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Sayyidah Halimah Sa'diyah punya kehidupan. Sebab biasanya setelah menyewa setelah menyusui anak dikembalikan sudah selesai karena kontraknya sudah habis ibaratnya begitu. Akan tapi suatu ketika Rasulullah tidak akan lupa dengan jasa orang yang telah menyusuinya. Suatu ketika di saat Nabi sudah menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Tiba-tiba datang seorang wanita tua. Datang ke Rasulullah SAW. Orang pada kaget. Kok tiba-tiba Rasulullah menggelar sorbannya. Kemudian wanita tua tersebut didudukkan di tempat tersebut. Dan sangat dihormati oleh Nabi SAW. Orang pada bertanya siapakah gerangan wanita ini. Dijawab adalah ini adalah Halimah Sa'diyah. Yang telah menyusuiku dulu waktu. Waktu aku masa kecilku. Dan setelah itu banyak kisah-kisah tentang Sayyidah Halimah Sa'diyah berkat dengan Nabi Muhammad SAW, berkat nyusi Nabi Muhammad, Allah berkahi semua keluarganya. Nabi Muhammad datang membawa berkah. Nah ini, dan nanti insya Allah pada selanjutnya akan kita ceritakan bagaimana kisah yang terjadi di rumah Sayyidah Hadiah Salimah Sa'diyah, seperti yang dituliskan oleh Imam mad Ba'i. Di situ ada kisah-kisah keajaiban. Bersama adanya Nabi Muhammad di rumah tersebut, itu diriwatkan banyak riwayat. Riwayat yang sahih, yang semuanya menunjukkan tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.